aqli an takuna lahu sa'at sa'ah yunaji fiha rabbahu wa sa'atun yuhasib fiha nafsahu wa sa'atun yatafakkar fiha fi sun'illah wasa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mab'am wal mashrab ila ila akhir ma qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadis yang keenam, hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Dhar bahwa sesungguhnya beliau berkata, aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh tahu ya Rasulullah, apakah isi daripada kitabnya Nabi Ibrahim atau yang disebut lembaran-lembaran Ibrahim, suhufu Ibrahim, apa seperti Quran, apa isinya? Maka Rasul menjawab, kanat amsalan kulha, kanat amsalan kullaha semua yang ada di kitab Suhuf Ibrahim, lembaran Ibrahim, kitab sucinya Nabi Ibrahim adalah permisalan-permisalan. Di antaranya adalah firman Allah ayyuhal malik wahai seorang raja. Kita ini diumpamakan sebagai seorang raja. Al-musallat yang dikuasai. al muttala yang terkena musibah atau bencana. Al-maghrur yang tertipu. Ketahuilah aku tidak mengutusmu di dunia ini untuk mengumpulkan harta. Kau tidak aku utus di dunia ini untuk menumpuk harta. Akan tetapi Aku utus kau untuk mengembalikan kepadaku doanya orang-orang yang dizolimi. Karena sesungguhnya aku tidak akan pernah menolak doanya orang yang terdolimi walaupun dari seorang yang tidak beriman atau kafir. Dalam ayat Al-Quran, maaf, dalam, dalam ayat Suhuf Ibrahim ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dua hal. Yang pertama, kita ini oleh Allah tidak diciptakan di dunia ini untuk mengumpulkan dan menumpuk harta. Yang kedua, ingat-ingat dengan doa orang terdolimi. Karena doanya orang yang terdolimi itu mustajab. Gak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun yang terdolimi itu adalah orang yang tidak beriman sekalipun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau yang didolimi orang yang beriman kepada Allah? Maka bagaimana kalau yang didolimi orang yang ahli ibadah kepada Allah, bahkan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu banyak di antara para aulia Allah Subhanahu wa taala yang mereka mempunyai hati yang rahmah mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak pernah mendoakan orang untuk keburukan. Tapi kadang-kadang orang itu sendiri yang akan terpuruk karena Allah itu punya sifat cemburu melihat seorang daripada hamba yang dia cintai diusik oleh orang yang lain. Karena Habib Abu Bakar Adni seorang yang begitu dekat sama Allah. Tidak ada seorang pun yang mengusik beliau, menyakiti beliau kecuali kena musibah. Jangan lagi orang. Sampai burung pun kalau masuk ke pekarangan atau ke taman atau ke sawahnya beliau. Burung itu pun ketika sampai ke sawah hinggap di dahan pohon ataupun tanaman beliau langsung saat itu juga mati sudah nggak usah pakai dipancing pokoknya siapapun yang mengusik Abu Bakar Adeni Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengutus malaikatnya untuk membinasakan tapi itu bukan permintaan Al-Habib Abu Bakar Agni. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat ghirah, cemburu. Man adali walian faqad adantuhu bil harbi. Orang yang menyakiti seorang waliku, niscaya aku akan kumandangkan peperangan dengannya. Ya. Yeah saking mustajabnya doanya beliau sampai yang namanya pemimpin atau raja di Aden itu takut betul kepada beliau. Apapun permintaan Habib Abu Bakar itu semuanya dituruti. Suatu saat raja mengeluh mengadu ada sekelompok kerajaan lain yang ingin dengan kapal-kapal perangnya masuk ke Aden, yaitu nama negerinya, untuk menghancurkan apa yang ada di Aden. Dilihat tiga kapal besar eh, dengan persiapan panah dan lain-lain, ingin menghancurkan Aden. Ini zaman dulu ini belum masuk kerajaan Inggris belum masuk yang namanya eh, penjajahan Inggris waktu itu belum zaman ratusan tahun yang lalu dilihat persenjataan yang cukup mutakhir raja ini kebingungan mampu apa enggak kira-kira menghadapi mereka ini kemudian beliau sendiri raja itu datang ke Habib Abu Bakar dan mengadu Habib ini sekelompok orang dari kerajaan lain tidak tahu beriman atau tidak mau datang untuk menghancurkan kita ini kerajaan Sultan di Aden ketika itu kemudian kata Habib Abu Bakar ya sudah jihad bisa firillah kita nggak mungkin menang tapi Ini jumlah mereka besar. Kapalnya tok segitu besarnya. Terus minta doanya aja Habib. Kan doa itu silahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Kata Habib Bakar itu ya sudah, ada berapa? Ada tiga kapal besar. Kemudian beliau Lihat di sebelahnya ada kopi ini Tiga cingkir Beliau ambil siwaknya Dari satu Satu siwak dimasukkan Bismillahirrahmanirrahim Setiap siwak dimasukkan kapal itu tenggelam Disuruh lihat Sekarang coba dilihat Tinggal berapa kapal Dilihat Tinggal dua bib Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan lagi. Tenggelam lagi satu. Renang. Kemudian disuruh lihat. Coba dilihat tinggal berapa. Tinggal satu ya Habib. Kata Habib Abu Bakar yang satu ini biarkan. Gak usah ditenggelamkan biar balik. Biar balik untuk menyampaikan kepada rajanya jangan sekali-kali masuk ke daerah kerajaan yang di situ ada wali Allah Al-Habib Abu Bakar Al-Adami. Dua kapal tenggelam, satu kapal balik, tidak jadi nyerang. Nek bondo siwak kok, ono wali sini sobek ini jadi. Pak Bandani siwak gak. Nek kula Habib Jamal nyoba ngono, tak ogok sampai jebol ya rasanya. Ya. Orang kalau sama Allah Subhanahu wa taala diberi kedudukan, apapun yang diminta dikasih sama Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza sa'alani la'utiyanna wa idza a'adani wa idza sa'adani la'u'idanna." Kalau minta perlindungan, aku beri perlindungan. Kalau minta sesuatu apapun, aku beri. Itu walinya Allah. Ya. Hanya saja biasanya para aulia nggak pernah punya doa yang buruk. Kalau nak terus wali ni Gusti Allah tak nak kon melarati nyumpai wong tak mungkin. Maka itu diingatkan di sini kita hidup di dunia bukan untuk mengumpulkan harta, tapi kita hanya untuk mencari bekal demi kehidupan yang kelak lebih baik dan lebih kekal abadi. Kemudian beliau eh, kemudian eh, beliau Nabi Muhammad SAW dalam hadis kunci ini menyampaikan bahwa Allah berfirman wa 'alal akil ma lam yakun maghluban 'ala akli maka bagi orang yang punya akal selama akalnya nggak kalah dengan nafsunya antakuna lahu saat untuk bisa membagi dalam hidupnya ini beberapa jam memanajemen waktu yang pertama, saatun yunaji fiha rabbah. Kita harus punya saat di dalam 24 jam ini ibadah, munajat sama Allah. Malam hari, lima waktu sholat, harus ada waktu untuk munajat. Yang kedua, wasaatun yuhasib fiha nafsah. Setiap hari itu kita harus punya waktu duduk sejenak untuk muhasabah menghitung-hitung apa kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Ya. Karena ibadah muhasabah ini pahalanya besar. Tafakur sa'ah khairun min ibadah di sana. Kita tafakur satu jam itu kayak ibadah satu tahun. Muhasabah apa yang aku lakukan, apa kesalahanku hari ini apa kekuranganku. Itu namanya muhasabah. Kita dalam setiap hari harus punya waktu untuk muhasabah. Kalau enggak kita enggak bisa maju. Karena orang mukmin itu adalah orang yang hari ini hari ini dengan hari kemarin, hari kema eh, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Mana mungkin kita bisa menjadikan hari ini lebih daripada hari kemarin tanpa kita bermuhasabah? Enggak mungkin. Maka itu muhasabah. Hasibu ampusakum gobla antu hasabu. Hitung-hitunglah apa kekuranganmu sebelum kau nanti dihitung kekuranganmu di hari ketika itu sudah nggak bisa kita beramal. Wasaatun yatafakar pihati sun'illah. Terus kita punya satu saat juga dalam satu hari itu bertafakur atas semua keciptaan Allah, baik yang ada pada diri kita ataupun yang di alam semesta. Ya. Karena orang kalau tafakur sebagaimana Imam Abdullah bin Alawi Haddad menyebutkan, orang kalau tafakur itu semakin kenal Allah dan semakin tahu kekurangan dirinya. Tapi kalau kita nggak pernah tafakur dengan ciptaan Allah, kita nggak akan tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tafakur mulai dari diri kita, dari badan kita, Setelah itu ciptaan Allah yang lain daripada bumi alam semesta kita tafakuri. Tapi kita coba tafakur dengan yang apa pada diri kita. Mulai kata kata suatu jawhar tauhid. wadak binat sikatu mantakili lil alamil ulwi itu masukli Pertama kau mulai daripada dirimu, kemudian alamul ulwi itu masufli, kemudian langit dan bumi. Pertama mulai dari diri. Kok iso kita ini nafas? Subhanallah. Moto ini tidak pernah ada perintah ya ketik-ketik diri. Gak pernah kita perintah ngedipo, ngedipo, ngedipo Coba kalau kita itu mata ngedip harus ada perintah. Sibuk tiap hari ngedip itu. Jantung berdetak, Enggak pernah kenal lelah, gak ada dicas, gak ada apa, nopo tetap berdetak. Jepang gak bisa nyiptak nasional ini. Saat api handphone telung tahun wis remek. Kalau kita alhamdulillah diciptakan lemah kemudian menguat. Ini kan hebat. Berpuluh-puluh tahun kita bisa hidup, nafas kita. Ada orang menghitung nafas. Nafas ini kan oksigen yang kita kita apa? Tiup, kok tiup? Hirup. Kemudian kita keluarkan apa? Karbon. Itu kalau seumpama oksigen dan karbon dioksida itu dijual di pasaran, dihitung-hitung tiap hari ini kita menghirup, mengeluarkan ini berapa juta tiap hari kita harus mengeluarkan. Ini gratis saking Gusti Allah. Dari diri kita kemudian alam, subhanallah. Kok iso? Yang namanya bumi ini mengelilingi matahari gak tahu tabrakan. Coba alun-alun mungkin piro tabrakan Mas Bramonto. Hebat. Kemudian ciptaan Allah yang namanya gunung. Gunung ini untuk balance rotasinya bumi. Bumi itu lekano gunung kayak sepeda. Sampai tahu mobil, biasakan untuk timah-timahnya itu. Timah itu buat apa? Supaya yang namanya ban itu nggak goyang. Supaya lurus. Makanya dikasih timah-timah tadi itu supaya balance, imbang. Lah bumi ini rotasinya itu balance nya wajah al nanau, wajah al jibal, jibala autada. Bumi itu oleh Allah diciptakan di tengah-tengahnya gunung-gunung sebagai pasak supaya imbang puterannya. Makanya kalau nggak imbang gimana caranya harus meletus. Itu ciptaan Allah begitu mulia. Manusia nggak mungkin bisa. Semakin kita itu pelajari ini, semakin kita kenal kekurangan diri kita dan semakin tahu kebesaran Allah. Dan yang terakhir, saatun yahlu fiha li hajatihi minal mab'am wal masyrab. Di situ saat lagi untuk kita cari uang demi kebutuhan hajat kita buat makan dan minum. Jadi kalau kita boleh tahu, kalau kita boleh bahas 24 jam dibagi 4 berapa? 6. Jadi 6 jam. 6 jam cari makan, 6 jam tafakur, 6 jam ibadah, 6 jam lagi muhasabah. Jangan kita pakai 12 jam cari uang. Cari uang itu 6 jam saja. Karena kita harus punya waktu untuk muhasabah, untuk tafakur, untuk semuanya. Ya. ini kalau orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala, tercantum dalam kitab Suhuf Ibrahim. Dan masih banyak lagi yang tertulis di sini yang insya Allah akan kita bahas di minggu yang akan datang. Okay. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik agar bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita kelak nanti di yaumil kiamat. Amin. Ya rabbal alamin. Syurutus salat, syarat-syarat salat. Kemarin sudah bahas Islam tamyiz buat dukhul waktu, masuknya waktu. Wal ilm bi fardiyatiha dan tahu bahwa yang namanya sholat itu hukumnya wajib. Wa anna ya'taqid fardhan min furudihi sunnah. Dan tidak boleh berkeyakinan kewajiban di dalam sholat itu sunnah. Kayak dia sholat tapi yakin kalau baca surat fatihah itu nggak wajib. Walaupun dia baca, tapi tetap hukumnya sholatnya nggak sah. Karena dia berkeyakinan di dalam sholat itu yang wajib sunnah nggak boleh. Kalau sebaliknya yang sunnah dia anggap sebagai wajib, maka ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dia dulu orangnya. Kalau orang itu awam nggak apa-apa, tapi kalau nggak orang awam, orang yang nuntut ilmu nggak boleh. Makanya itu orang ibadah itu butuh ilmu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu ya seperti ini, dikatakan ini. Kalau keyakinan kita yang wajib itu sunnah batal, berarti ilmu itu penting. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu. Setiap orang yang mengamalkan suatu amalan tapi tanpa ilmu, la tubalu, enggak akan dikabulkan oleh Allah. Makanya dalam segala hal kalau kita itu mau ibadah harus belajar dulu. Ilmu itu penting. Kalau kita ahli ibadah, masya Allah, tapi kurang ngerti tentang bagaimana sholat yang benar, hakikat dalam sholat, akhirnya apa? Kita punya kuantitas tapi nggak punya kualitas. Sholatnya banyak tapi nggak ada nilainya. Makanya orang alim itu yang mengamalkan ilmunya. Pokoknya kalau kita ngomong tentang fadilahnya orang alim, itu semua bagi orang alim yang mengamalkan ilmunya, bukan orang alim toh. Cuman orang alim tapi nggak ngamalkan ilmunya, ini nggak masuk dalam keutamaan-keutamaan para orang punya ilmu. Ya, yang menyampaikan bahwa setiap nas dalam Al-Qur'an yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat yang innama yakhshallaha min ibadil ulama dan lain semua firman Allah dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi yang memuji orang punya ilmu yang dimaksud adalah yang punya ilmu dan mengamalkan kalau yang punya ilmu kok nggak ngamalkan nggak masuk dalam pujian itu ya maka itu tuntut ilmu ya agar kita punya ibadah ini ada kualitasnya. Makanya ada ada perkataan ulama yang mengatakan naumu alimin khairun min ibadati jahilin. Tidurnya orang alim itu jauh lebih afdol daripada ibadahnya orang bodoh. Orang bodoh ibadah ini nggak ada kualitasnya. Tapi orang tidur, orang alim tidur itu lebih berkualitas karena tidurnya orang alim itu dengan niat dekatkan diri kepada Allah, baca doa, semoga Allah ya, semoga Allah menghadap ke kiblat, kemudian memaafkan orang-orang yang salah sama dia, kemudian setelah itu baca surat Tabarok, setelah itu baru dalam keadaan berwudu. Ini tidurnya orang alim itu kayak gitu. Kayak sudah mau masuk ke liang lahat. Makanya diriwayatkan dalam kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali Orang kalau tidur dengan adab-adabnya yang diajarkan Rasulullah ketika dia tidur, rohnya oleh Allah diangkat, ditaruh di aras, disuruh sholat ibadah. Jadi orang alim itu kalau tidur, jasadnya toh, rohnya di aras sholat. Itu kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Makanya lebih afdol. Kemudian ada riwayat, setan itu mau masuk masjid kayak maju mundur, cunguk-cunguk di jero malam. Delok mundur, delok mundur. Kemudian ada orang lewat. Mas, tak delok-delok sampai niki kayak mata-mata ya. Ate mlebu gak situ, ate mau buka situ, Enggak ya no apa sih? Dijawab, "Maaf. Saya adalah iblis." Eka eh, percaya tak kudu KTP ku. Kemudian, "Kau iblis?" Iya. Mau apa? Saya ini mau masuk ke masjid untuk mengganggu orang di masjid. Tapi gara-gara orang yang tidur di pojok itu, saya ketakutan. Setiap kali saya maju, orang tidur tadi itu, orang alim itu yang lagi tidur dengan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, nafasnya tadi ketika dia tidur Ketika ah, nafas dia keluar, nafas itu ketika aku mendekatnya hampir-hampir tadi sudah membakarku. Kobong kena nafas itu ngalih Makanya wong alim itu turun ngorok jarno ae Mengusir jin dan setan. Kemudian subhanallah. Loh, kenapa kau takutnya sama yang tidur? Kenapa enggak takut sama yang lagi sholat? Ini banyak di masjid yang sholat, tapi kok takutnya sama yang tidur. Aduh, nek sing sembahyang-sembahyang itu bondo sembahyang tok bondo otot oh, tok itu. Tapi kak bondo ilmu. Sembahyang tok tapi kak kenal Gusti Allah. Gak sembahyang kadang-kadang salah dalam sholat, dalam niat dan lain-lainnya. Kalau yang tidur itu coro turun deh, padha dengan Nabi. Gak berani saya dekat sama orang tersebut. Maka keluarlah naumu alimin khairun min ibadati jahilin. Maka itu ilmu ini penting dalam setiap amal ibadah kita. orang-orang kalau jahil itu nanti kadang-kadang dosa dianggap taat. Ini karena orang bodoh nggak ngerti agama. Dia nggak ngerti, nggak belajar, nggak tahu yang hak dan batil. Kadang yang batil itu dianggap hak. Yang hak dianggap batil. Ini orang nggak punya ilmu. Repot. Dan dipertahankan lagi. Keyakinan ini dipertahankan sama dia. Makanya manusia ini adu majahil ya, adalah musuh kepada sesuatu yang dia nggak tahu. Orang banyak yang sekarang ini mengkritik agama karena mereka nggak belajar. diingatkan ya, oleh sebagian ulama agar kita ini selalu menuntut ilmu agar kita nggak salah kaprah. Yang hak ya hak, yang batil ya batil. Kalau kita belum mampu fasalu ahla zikri ay ahla ilmi in kuntum la ta'lamun, dekat ulama tanya. Nah, kalau sudah nggak mau nggak nggak punya ilmu, nggak mau dekat ulama untuk tanya ya tambah lorok kabeh Kayak di kitab Risalah Mu'awanah itu disebutkan Ada orang Gak mau berzina Padahal dia lelaki yang normal Lelaki normal itu yang menginginkan untuk berhubungan dengan lawan jenis Lelaki tersebut Tidak mau berzina Padahal di saat itu perzinaan jadi hal yang biasa Akhirnya ditanya oleh seorang ulama aku lihat kau adalah orang yang mampu menahan diri untuk tidak melakukan perzinaan dia jawab iya alhamdulillah karena aku juga punya benteng di rumah loh kau kan belum kawin ya makanya aku memang belum kawin aku belum nikah dan aku takut terjerumus dalam perzinaan makanya beberapa saat yang lalu saya beli keledai wanita keledai betina. Maka ketika aku ingin melakukan hubungan daripada aku zina, aku salurkan kepada keledaiku. Jadi ini dia ini lu bongol kan ini. Iku yang teman mana ini, lebih dahsyat lagi. Wong zina di itu wedok masih normal, lek kon binatang lho gak normal nih. Ya. Maka daripada itu dia maunya apa? jaga diri daripada kemaksiatan, tapi dengan kemaksiatan yang lebih parah. Iya. Kan ada lagi yang dikira satu ketaatan. Ada satu orang datang ke seorang ulama, Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Waktu haji. Minta doa ya Habib. Tolong doakan anak. Pulang haji insya Allah dikasih turiah yang soleh. Ulama berkat Mekah, berkat Arafah. Berkat apa? Berkat Arafah. Apa? Saya buatnya kemarin pas wukuf di Arafah. Hah? Wukuf di Arafah itu enggak boleh menggauli istri. Hukumnya hajinya batal dan wajib mengulangi tahun yang akan datang. Wah bayar kafaroh lagi dua bulan. Tapi dia enggak tahu kalau itu dosa malah Jadi gomo yang saya Muhammad. Tengah ngebeb kepingin duwe anak sing masya Allah sing soleh alim lah, haula wa ya teriak saya Muhammad ya ini kalau orang nggak punya ilmu ya kayak gini nih maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah ilmu penting wa taharah minal had anil hadatain harus suci daripada dua hadas kecil maupun besar sholat itu syaratnya harus tidak mempunyai hadas kecil. Hadas kecil apa? Yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan wudhu. Hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi. Wa in sadaqahu, kalau di tengah-tengah gimana hukumnya? Di tengah-tengah sholat, tahu-tahu keluar angin atau keluar air kencing dan lain-lainnya, gimana? Batal sholatnya. Ono sembahyang kepentut, kok gak no kan? ya apa sih gak no kok gak kasih sengaja kok metu dewe gue mau gimana hukumnya ya batal walaupun tidak sengaja ini mesti daripada, daripada itu hadasin ini harus terangkat orang mau sholat gimana kalau orang sholat tanpa wudhu berarti masih ada hadas kecil gak enak kayak gini Ulama mengatakan ada yang mengatakan kufur. Istihza bila bisa jadi kafir orang itu. Ada yang mengatakan dalam muktamad tidak kafir, cuma minal kabair, termasuk dosa besar. Isu-isu subuh, sembahyang, kademen, kak sembahyang, ayangnya kade wudhu. Gimana hukumnya? Sembahyangnya nggak sah, plus dosa karena dia taati bila ibadah fasidah dia melakukan dia tahu itu ibadah yang nggak sah dia lakukan maka hukumnya apa dosa plus nggak sah dosa lagi lah biasanya orang nggak wudhu ini biasanya imam sing isin batal no sembayang tengah-tengah sembayang keluar angin. Eh, waduh ya apa ya? no apa gak? Eh, batal sudah jelas, no apa gak ya? no gak sah. Keluar dari soft izin ya. Terus jarang jadi imam, jadi imam sepisan batal mana, Ya. Ya apa ya? Terus no wis. Ibadahnya makmum sah, sholatnya makmum sah imam hukumnya sholat nggak sah plus dosa besar. Ya. Maka itu nanti ada namanya bab al istikhlaf. Nek kon kerumu, imam itu batal, kerumu. Kerumu itu kan kita nggak tahu. Kadang-kadang yang tahu cuma dirinya sendiri. Karena dalam bahasa Arab keluar angin itu kalau maaf ya kalau bahasa kita kan ngentut. Kalau bahasa Arab itu dibagi jadi dua. Ada fusa, ada burot. Burot itu angin yang keluar dengan ada suaranya. Itu namanya burot. Kalau fusa adalah angin yang keluar tanpa suara. Ya. Maka itu kalau seorang imam sholat, dia yang tahu karena fusa. Mek rentok tak semburi burung. Sopo, masuk imam tuh gak mungkin imam maburit. Sebelahku paling biasnya. Tak tahu maburit tak. Kadang mampu, kadang tak. Ada lagi orang pernah tanya di pengajian, Ustaz, katanya maaf Pak Ustaz ya, keluar angin itu batal kalau ada baunya dan ada suaranya. Kalau tidak ada, maka hukumnya tidak batal. Saya jawab, loh kalau dia itu ragu betul, aku ingin ngentut pegak ya Pegang ono mambune pegak, ono suaranya pegak. gak ada, berarti kita nggak ngentut. Tapi kalau sudah tahu jelas kroso cetak ini, mambu berarti batal. Ya. Ini salah, bukan seperti itu. Jadi kalau kita ragu baru seperti itu. saya ono mambune gak, ono suaranya gak. Tapi kalau nggak ragu ya sudah pasti batal. Kemudian kalau imam sholat, kemudian keluar fusa, nggak ada baunya, nggak ada suaranya, yang tahu cuma imam toh maka istighlal Yang di belakang suruh maju, dia keluar untuk berwudhu. Ya. Tapi kalau ada suaranya, pas rukuk, tunggu gimana hukumnya? makmum langsung mufaroko. apa mana sih burunya persis itu wajib mufaroko itu Nih. Karena dia tahu bahwa iman ini sholatnya nggak sah. Kalau yang nggak dengar diteruskan nggak masalah. Kalau dia nggak tahu, jadi apa sih? Tapi ojo dikandani kok podo batali. Sebab biasanya makmumnya belum lo ngentut. Nah ini hukumnya batal. Ya. Kayak saya punya teman pengajian. Waktu tengah pengajian, saking semangati, dia duduk waktu itu silo. Saking semangati, muslim ya lu wala alaih. Pas ngebetu. Saking semangati. Kok sing di ngarep ini kok homo. Lu habibnya ngentut. <laughs> Ya buyar ada di pengajian. Nah, jangan bicara ataupun bilang mas mas sampai batal. Ini mami di kandang mas mas batal sampai ngentut. Enggak usah, langsung mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Niat untuk memutus sholat imam sama makmum terus nus bayang dewi. Kalau tahu dan yakin, tapi kalau nggak yakin suara itu imam. Imam yang betul lah. Pak mobil itu imam yang sebelah aku. Kalau masih ragu jangan. Ya. Saya ingatkan, yang bahaya itu iman. Kadang malu untuk membatalkan sholat. Ini yang repot. di turun wudhu. aduh aku turun wudhu. Ini apa rek gak enak, suara aku merdu ini mau. Masuk batal ya, enak kan ya. Gimana hukumnya? Sudah batalkan gak apa-apa. Kemudian at-taharah anil khadafi, suci daripada kotoran, najis baik di badan atau di baju ataupun di tempat. Suci dari najis pertama di badan. Ya, maaf, di baju. Baju ini. Kalau ada kencing, ada kotoran apapun, maka sholatnya nggak sah. Gimana kalau tahunya setelah sholat? Nggak sah. Karena Habib Abdullah bin Umar Syafiri Suatu saat beliau itu setelah sholat, ya dilihat imamahnya dicopot. Orang-orang dulu tuh kalau pakai serban tuh dua hari, tiga hari. Jadi serbannya itu di alfiah gitu loh. Jadi naruh dipakai gini, jadi nggak kayak kopiah itu nempel terus. Suatu saat beliau pas nyopot alfiah beliau dilihat ada najasah laler mati di situ. Dan beliau nggak tahu laler ini matinya kapan di sini. Maka beliau saking hati-hatinya mulai kapan imamah ini dipasang tiga hari yang lalu. Maka beliau mengkogok lima waktu sholat selama tiga hari. Karena syarat sholat adalah suci dari najis dan bangkai itu masuk najis. Bangkai apapun sekecil apapun najis kalau ada di badan kita laler atau apa kalau kita pakai baju kemudian tahu ada laler tak iling ilingan pelambiki kapan mulai digali oh mulai dua, mulai tadi pagi berarti mulai tadi pagi ini sebayang duhur sampai asar muka sah karena laler nah, itu tidak boleh ya kemudian tadi harus suci daripada hadas ini yang dengan Abdullah bin Umar Syatiri pernah suatu saat beliau itu ya. ngajar tengah-tengah ngajar beliau itu mungkin buang angin kemudian memanggil seorang khadimnya pembantunya di PCI ilinno wudhuku ini batal orang yang sudah biasa tidak pernah meninggalkan wudhu itu lupa kalau dalam keadaan kadang-kadang lupa dia itu kalau dia dalam keadaan tidak berwudhu jadi beliau itu waktu masih ngajar tengah-tengah ngajar mungkin dalam keadaan keluar angin. Nah, beliau masih tengah ngajar, kemudian manggil muridnya, bilang, iling-ilingan ya. Aku batal. Siap bib, iling. Kemudian ngajar teruskan azan sholat. Lupa beliau. Lupa kalau dalam keadaan nggak punya wudhu. Biasanya nggak pernah nggak punya wudhu. Orang-orang itu batalnya wudhu tidur tok wis kemudian imam Allah wakar sholat tengah-tengah sembahyang ngiling lo aku iki batal kemudian beliau mundur istighlaf istighlaf itu yang di belakang imam ditarik oleh imam makanya saya ingatkan sekali lagi saya ingatkan berkali-kali imam sebelum takbir harus melihat siapa yang di belakang Cari orang yang kira-kiranya nanti ketika istikhlaf ngerti. Sebab nggak semua orang ngerti tentang istikhlaf. Yaitu menjadi pengganti imam. Jadi kalau mau sholat, sawadilu wa tarasu yarhamuni wa yarhamukumullah. Luruskan, rapatkan itu Itulah sih. Guru ini persis sop ini. Waduh. ini gak ngerti. Bab istikhlaf gak paham. Mas, permisi tukar sama ustadz ini, oh tukar sama tip ini, oh tukar sama santri, jejer, muter. Kadang orang tak terima, apa aku kalau begini? Eh, apa aku? Kotor aku. Nah ini orang bodoh, orang bodoh kan gitu, repot. Masalahnya tadi itu bukan masalah kalau kalau saya batal, sampai siap nanti jadi imam. Waduh, kaiso aku harus kaiso memiliki dia sebagainya. Itu orang harus siap. Jadi istilahnya kayak apa namanya? wakil wakil imam. Jadi itu imam batal maju dia. Ketika beliau itu tadi ingat aku gak duwe wudu re aku. Kemudian beliau langsung menoleh ke belakang dan kemudian menarik seorang di belakang beliau untuk istighfar maju atau dan maju. Maka orang tadi maju. Ya. Ketika maju, kemudian berkata kepada santrinya tadi yang sudah dibilang kon batal sembahyangmu balenono nah akhir kena bro kon setakan dan gak wudhu oh iya sih maka yang tadi membatalkan sholatnya mengulangi lagi kemudian Habib tadi itu Habib Abdullah bin Marsyad tadi wudhu terus sholat ya. ini bab istikhlaf ini penting sebab saya berkali-kali pernah ketika saya jadi imam batal noleh nang duri tak delok iki rodok santri ini tak kon maju jawabannya. <laughs> Kok ditawani mangan ae. Maju apa iki dadi gantene ono aku imam ini eh, satu. Ini pernah. Terus pokoknya hal-hal seperti ini sering terjadi. Ya karena apa? Istiqlal nggak paham. Yang kedua, pernah juga saya jadi imam. Tahu-tahu inget kalau nggak punya wudhu. Aduh, wudhu, wudhu rek lali. Langsung saya pelan-pelan. Ya. Berhenti. Kemudian ada yang di belakang motor tuh gede dewi tak maju. Nah, saking semangatnya maju langsung mbok petong langkah mbok pira. Nih langsung nang batal sembayangnya imamnya ini. tuh kau nanti lapo ini? Meneng ya si imam. Batal sembayangmu, ya wis. Saya majukan yang lain lagi. Yang satu ngerti, majunya itu caranya kan satu langkah tek. Nah, satu langkah lagi. Nah, baru maju ke depan. Lagi kan langsung tek tek tek maju ning ngarep ini. Ya batal sembayangnya. Nah, itu istighlal. Ada lagi, maka nih, tidak mesti orang kadang saya pernah dikirimi YouTube ono sembahyang di Masjidil Haram mana ya, lah kebaca tak. Nih, di Masjidil Haram imam di Masjidil Haram mungkin Allahu Akbar. mau iki watusane ewu lho Morot rupane ngentut atau rupane tadi dia lupa nggak wudhu atau gimana iling. Nah, ini mestinya istikhlaf. Majukan dia wudhu. Ini gak intadirul lahdoh. Entah nono dulu, mari kembali. Iklan sesilu. Metu imame, wudhu. Mari wudhu. Allahu Akbar takbir mana? Iki apa yang sembahyang? Itu apa sembahyang maghrib ini? Kadang-kadang aneh. Iya, lain ini loh, wis kan belajar sembahyang sih, ojo umek bin abin apa ae. Akhirnya sembahyang gak karu-karuan. Lu oh, jadi imam di Masjidil Haram lho iki. Insya Allah nih, Insya Allah sing belajar nang ini pondok-pondok di Malang, di pondok di Jawa ini, sing ngerti bab Abu Suja tentang istighlal, ndak sebodoh itu. Iku nemen mena mau jadi imam Masjidil Haram kok intadirullah kok mau mono dulu. Yo apa ini. Terus nang di babul istiqlal itu. Imam ya harus menjadikan khalifah naik maju. Itu yang seharusnya. Onok mana lu biar mana? Rupane dhek sik iya, ngomong, engko Kalian nggak wudhu. Si, si, si, si. Batal, batal, batal, batal. Mana, mana, mana, mana. Tak wudhu, sirup tapi kan masuk dulu. Eh. Terus wudhu. ikil wain teman mana ini. Sebab apa? Dia membatalkan sholat wajibnya orang sebegitu banyaknya dan hukum membatalkan sholat wajib itu haram. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya harus suci dari dua hadas dan bersih dari najis di baju ini yang kita besok kita bahas karena ini belum belum masuk ke bab itu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Tolong. Iya. <clears throat> Diumumkan insya Allah eh, hari Rabu ini, Selasa besok, hallnya Habib Abu Bakar di Gresik hari Rabu adalah Hall Al-Habib Muhammad bin Husin Pakbud dan Habib Al Habib Husin bin Ali Ta'bud ayah beliau serta Ustadz Ali ya Ta'bud kami harap kehadirannya jam 9 pagi ini insya Allah saya hadir dan saya hadir sama Habib Jindan insya Allah janjian sama saya untuk hadir hall Rabu ini kalau ada yang punya waktu silahkan untuk hadir ya untuk mendapat berkahnya Ustaz Muhammad Ta'bud Ada yang bertanya? Ya. Kalau menyuruhnya itu gimana? Menyuruh makmum yang belakang perintah belakang. Maksudnya menyuruh apa? Menyuruh bisik, imam. Nah, pilih begitu batal imam noleh ke belakang dilihat tiga empat orang di depan itu dilihat terus diusiru ilai memberikan isyarat maju apa gantenan aku maka dia yang maju jadi harus dengan isyarat imam nek gak kok maju kabe suruh suruhan aku ya aku ya nah apa bawa kok jadi imam yang menyusir hmm. jadi begitu imam noleh ini waktu ini batal imam ini sopoh itu dituding kemudian lihat maju baru maju seperti itu surat yang dibaca nah kalau bab istikhlaf nanti kita akan membahas gimana hukum istikhlaf tadi itu di dalam sholat orang yang masbuk atau tidak ya yang dibaca yang sudah dibaca tadi itu teruskan kalau dia sudah baca fatihah ya berarti kalau sudah habis fatihah batal kemudian maju fatihahnya sah tinggal teruskan surat ya, seperti itu teruskan saja kalau apabila di tengah-tengah Fatihah itu tadi batal, ya dua nanti khalifahnya maju mengulangi Fatihah. Ada yang bertanya lagi? Darahnya nyamuk di pakaian. Darahnya nyamuk di pakaian. Nanti kita akan pelajari masalah bab najasa. Ada yang nanti kalau memang darahnya sedikit, tidak sampai dari uang logam, hukumnya mafu. Kalau masih darahnya makfu, tapi kalau nanti bangkainya nggak makfu. Makanya ada yang makfu itu dimaafkan artinya makfu di badan tapi nggak makfu di air. Ada yang makfu di air tapi nggak makfu di badan. Seperti apa? Laler, mati, bangkai. Di badan kita nggak makfu, sholat harus mengulangi. Tapi kalau di air selama tidak apa merubah air tadi maka hukumnya maaf. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. الفاتحة الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفكرنا وإياكم بالدين ويعلمنا وإياكم التأويل ويهدنا وإياكم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياكم مع النبيين وعلمنا المرسلين والملائكة المقربين على هذه النيات وقلوبنا صالحات في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة الضالين آمين